qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau tidak akan bisa, tidak akan dapat, tidak akan mampu memberi hidayah man ahbabta. Ada dua. Man ahbabtahu ya man tahu. yani syakhsiyah tahu, sosoknya orangnya yang kamu cintai mana pertama yang kedua man tahu hidayatah man tahu hidayatah. orang yang kau inginkan mendapatkan hidayah orang yang kau inginkan dia tuh selamat orang yang kau inginkan keselamatannya ya orang yang yang pertama tadi orang yang engkau ingin dia itu selamat. jadi kan dia ya, dianya, sosoknya. Yang kedua orang yang memang engkau ingin inginkan selamat. Jadi siapa saja. Nah, ini nah, kalau yang seperti ini tadi, ini bisa mananya umum, bisa mananya khusus. Nah, di sini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innaka tahdi innaka la tahdi dengan nu lam lam taukid. Dengan lam taukid seperti dalam surat apa itu? Surat 6 surah, surat Asy-Syura ayat 52 diterangkan oleh Syekh Sa'di. Nah, yang pertama di sini Allah nafikan engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang kau sukai. Engkau cintai dia, engkau sukai dapat hidayah atau engkau mencintai dia. Ini kalau mandi itu bisa maknanya. Jadi nanti man abad itu ada dua. Yang pertama yang engkau cintai orangnya. Ya. Yang kedua yang engkau inginkan dapatkan hidayah. Ya, ini kan semua. Nah. Dinafikan oleh Allah di sini hidayah. Sementara di dalam surat Asy-Syura Allah tetapkan beliau betul-betul memberi hidayah. Dua ayat. Nah, ini kalau orang berpenyakit seperti temannya beliau ya, teman antum itu. Nah, ini dua ayat ini bertentangan jelas. Kenapa nggak pakai ayat ini? Nah. Ya, nah, tapi nah, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, tahu siapa Allah, masih akan yakin bahwa tidak akan mungkin perkataan Allah itu bertentangan. Ini satu yang harus dia. Tapi memang dia tidak beriman. Ya, karena tidak beriman dia kepada Allah, tidak kenal Allah. Kalau orang itu tidak kenal Allah, tidak akan kenal apa kalamnya, bagaimana seperti apa kalamnya. Anda, anda dapat pertanyaan dari temannya Fendi. Nah, Nasara. Ya, Nasallallahu alaihi wa sallam hidayah. Nah, bolak balik pakai ayat Al-Quran, masya Allah. Nah, ayat Al-Quran itu dianggap bertentangan. Nah, ini kalau dia kenal, karena dia nggak kenal Allah, jadi melihat bahwa Al-Quran itu ber, bertentangan. Seperti ini juga sebetulnya, ya. Nah, di kalangan mereka mengaku muslimin, karena nggak kenal Allah, jadi menganggap Al-Quran itu bertentangan. Orang-orang jin, nah, yang semisal mereka. Nah, Allah menyebutkan yang satu di sini menafikan, yang di dalam surat Asy-Syura Allah me mengisbatkan. Kalau kita pakai dengan akal kita keterbatasan kita sebagai manusia dan kita harus mengakui diri kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Tidak bisa kita nah sembarangan untuk memahami ayat ini dengan melihat seperti ini saja dengan kemampuan kita. Maka perlu ditelusuri, dikenal lebih dahulu. Siapa yang mengucapkan ini? Nah, kita ingat kata perkataan Syekh Sa'di sebuah kalam itu bisa dipahami ini kurang bisa dipahami itu karena tiga salah satu dari tiga hal tidak bisa tidak bisa dimengerti ya tidak bisa ditangkap maknanya tidak bisa dipahami itu karena salah satu dari tiga hal yang pertama kekurangan ilmu dari yang yang berucap yang berbicara kurang ilmu, wawasannya kurang, maklumatnya tidak ada. Yang kedua, kurang fasih dalam menyampaikan. Ya, kurang fasih dalam menyampaikan. Nah, sumber berbelit-belit. nah Yang ketiga, dusta orang yang bicara. Nah, sekarang lihatlah apakah ada tiga hal ini dalam satu saja dalam firman Allah dan sabda Rasulnya. Tidak ada. Kenapa orang itu tidak paham? Nah, itu bukan ayatnya, bukan hadisnya yang salah. Bukan ayat dan bukan ha, hadisnya yang salah, tapi nah, wadahnya untuk menerima hadis dan ayat itu yang ruh, rusak. Nah, kalla rana ala qulubihim kanu yaksibun. Baik. Nah, ini dua hal. Ini sebenarnya tidak bertentangan. Nanti diterangkan oleh Syekh Sa'di bahwa yang dinafikan oleh Allah pada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidayah itu taufik. Hidayah taufik. Ini yang dinafikan oleh Allah dari Rasulnya SAW. Sehebat apapun Rasulullah berusaha, kalau memang Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah tidak akan. Maka Allah katakan apa? May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Keimanan pada takdir kan? Keimanan pada takdir. nah. Hidayah yang diisbatkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura bahwa engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad. Dan ini bukan hanya pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang punya ilmu, punya kemampuan bicara, punya wawasan, punya hikmah, itu mampu untuk memberi bimbingan, menyampaikan. Nah, nah itu yang diisbatkan oleh Allah Ya, siapapun di, bisa menyampaikan, membimbing, mengarahkan, menasehati. Ini hidayah kepada jalan yang lurus, memberitahukan, menerangkan. Nah, adapun hidayah taufik supaya dia menerima Islam, beramal dengan yang dia ketahui itu itu di tangan Allah, di tangan Allah. Nah, itu terkumpul semuanya pada kalimat inna il, ya, ihdinas siratal mustaqim Ihdina, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Dan tunjukilah kami juga di jalan yang lurus. Itulah makanya kita berusaha minta dengan sungguh-sungguh. Nah ketika kita ingat nanya itu bukan cuma kita. Bukan cuma imam. Bukan kita yang sedang salat. Anak kita, istri kita di rumah juga terbawa. Orang tua kita. Guru kita murid kita, sahabat, teman. Nah, itu juga kita mintai Allah ihdinas siratal mustaqim. Tujuki kami, saudaraku, temanku, guruku, muridku, anakku, istri semua. Nah, hidayah kepada jalan yang lurus supaya mereka kenal Islam dan supaya mereka beramal dengan Islam. Nah, itu. Baik. itu dulu nanti fi sahih an ibn musayyab an abihi al musayyab an jaddi qala lamma hadarat aba talib al wafatu جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربان وأنزل الله في أبي طالب innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Allah turunkan tentang urusan Abu Talib firmannya ini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Ini dalam hal ini adalah Abu Talib. Tapi maknanya umum. Man ahbabta tahu dan man ahbabta tahu. Artinya orang yang kamu cintai dia, dianya. Dalam hal ini Abu Talib. Kamu akan bisa. Nah, apalagi orang misalnya, nah, ya. Nah. Sepertiga disebutkan dalam surat Yusuf, ya. Walaupun kamu semangat memakan ilmu, memakan ilmu ini. Nah, walau, ya, walaupun beliau ya, engkau wahai Nabi antusias mereka mendapatkan petunjuk mereka juga tidak akan beriman. Nah ini menerangkan tentang ayat ini. Nah di sini dalam kisah ini disebutkan ketika Abu kematian datang kepada Abu Talib nah, sakaratul maut sakit berat Rasulullah ziarahi boleh menunjukkan apa bolehnya menziarahi orang kafir sekalipun boleh ya bahkan kalau misalnya kita punya hubungan baik tetangga misalnya, kunjungi. Mudah-mudahan Allah Yahdi selamatkan dia lewat tangan kita. orang Rasulullah SAW begitu apa namanya di tetangganya Yahudi remaja dalam keadaan sakit dan kemudian meninggal dunia tapi sempat Rasulullah hadir nah qul la ilaha illallah nah Muhammad Rasulullah dia melihat kepada ayahnya minta saran gimana ayahnya mengatakan apa ya Abul Qasim taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Gembira luar biasa Rasulullah SAW. Bukan dibom. Ya, bukan disembelih, bukan diculik, disembelih, bukan dibakar, dikasih diupayakan untuk dia dapat hidayah. Ini Islam. Ya, ini Islam. Makanya Rasulullah dikatakan Nabi rahmat, Ya, Nabi Rahmat dan Islam itu rahmat maka mereka betul-betul nah, betul-betul mencoreng nama nama Islam. Qatalahumullah wala kasarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Nah, nah ini boh, boleh. Wa indahu Abdullah bin Umay, Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini kemudian adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Hindun bintu Abi Umayyah. Siapa Hindun Hindun bintu Abi Umayyah? Hindun binti Abi Umayyah. Ha. Hindun binti Abu Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini ipar Rasulullah. Eh, siapa? Intermezzo sedikit. Ah, Khairul. Faruk, Faruk. Ad. Sembunyi pula. <laughs> Hah? Umarnya, umarnya. Hah? Abdullah bin Abi Umayyah ini ipar Rasulullah saudara dari Hindun binti Abi Umayyah siapa itu Hindun binti Abi Umayyah siapa Fatin. Tahu Fatin? Fatin diam-diam. Nah siapa? Hairul? Hairul, Hairul lupa. Masa terkenal ini Masya Allah. Hadisnya terkenal gitu ketika peristiwa Hudaybiyah. <laughs> Nah, tahu semua ini. Siapa? Dalam peristiwa Hudaybiyah Ummu Ummu siapa Nu? Siapa Nu? Antum ah, entah waktu semua, gitu, orang nggak tahu. Ummu Salama Hindun binti Abi Umayyah Ayo tulis Kenalin lebih, lebih faedah daripada Antum kenal Baik. <clears throat> Abdullah bin Abi Umayyah ini far Rasulullah. Masih mus musyrik. Wa Abu Jahal. Faqala lahu ya am. Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang aku jadikan dia membela untukmu di sisi Allah nanti. Faqala lalu keduanya Abdullah bin Umayyah, Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an? Apakah kamu tidak suka?" Milah, Abdul Mutalib. Rasulullah mengulangi permintaannya. Mereka juga mengulangi. Akhirnya nah, dikatakan dia ya Abu Talib mengatakan dia tetap berada di atas milah Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pasti aku akan betul-betul mintakan ampunan untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Lalu aku turunkan firman Allah setelah itu tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan. Artinya, ya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun itu kerabat kerabat mereka, keluarga mereka. Kemudian Allah turunkan tentang urusan Abu Talib pada Nabi bahwa engkau wahai Nabi tidak akan eh, ayat ini. Inna kalatah di man ahbabta. Ah ini dimasukkan ke dalam bab kitab tauhid. Kenapa? Kenapa dimasukkan? Untuk menjelaskan rangkaian dari bab-bab sebelumnya. Burhanut Tauhid. Burhan at-Tauhid. Bukti-bukti Tauhid. Bahwa ternyata Nabi SAW. Seperti dalam bab-bab yang lalu. Allah mengatakan. Laisa laka minal amri syait. Bahwa Rasulullah SAW tidak punya kekuasaan sedikit pun dalam urusan itu. Memberi hidayah. Abu Talib beliau tidak mampu dan siapa saja yang beliau cintai yang ingin beliau mereka dapatkan hidayah itu juga tidak nah, dan Rasulullah ingin seluruh manusia dapatkan hidayah nah ya untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu le lemah nah ini untuk bagian dari rangkaian burhan tauhid bukti-bukti tentang tauhid nah Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'di, hadzal bab aidan nadhirul bab alladhi qablah. Sama seperti bab sebelumnya. Kalau yang kemarin dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat saja Rasulullah tidak mampu, apalagi dalam urusan dunia. Bukan di tangan beliau urusannya. Menunjukkan belum lemahnya beliau. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ila mudah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu